bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Nah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, ini penuh resiko, resiko permusuhan. Maka modalnya wasbir ala ma Bersabarlah kamu atas apapun apapun konsekuensi yang menimpamu modalnya aja nih kudu sabar lah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tolong diperhatikan para pemuda para pemudi karang taruna karang taruni namanya saja berupaya melakukan perbaikan harus menggunakan cara yang baik pula tujuan baik kalau cara yang digunakan itu jelek ya malah jadi elek Karpe api tapi caranya elek iku malah jadi elek mohon maaf ini perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini kan banyak yang maunya itu memberantas kemungkaran tapi caranya anarki pakai merusak fasilitas umum merugikan masyarakat prinsip Islam itu jangan memberantas kemungkaran itu dengan cara yang mungkar apalagi sampai menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar understand? Betul, gak ngerti ya wis nyauto yes ngono krek cokrek jangan memberantas kemungkaran dengan cara mungkar karena itu bisa menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar Rasulullah pernah bersabda man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatan, rubah dengan tangan, Pernah satu ketika Rasulullah bareng Sayyidina Umar lagi duduk di teras masjid. Eh tiba-tiba ada orang Badui masuk ke masjid, wong desa kayak ngono-ngono kok. Nyak nyak nyak nyak nyak nyak. duduk masjid di moro eh diplorot ngoyo. Sayyidina Umar melihat itu langsung naik pitam. Kurang ajar. Ngoyo duduk ndrum masjid, pedang dihunus. Sret kono aneh lah itu mungkar kencing di dalam masjid kan mungkar Sayyidina Umar itu tipikalnya memang keras tak ketok kono aneh ditegur sama Rasulullah Umar kata kau napa no ketok setelah ya talase ketok yo ketok uangiku iku Islam nyarang Dene ndak ngerti sih an, dipikir masjid iku WC umum be. Terus maneh, Mar, iku wonge sik ngoyo. Lah nek kon getak, kon nobrak, engko wonge mlayu, oyone malah kocar-kacir tutuk ndi-ndi. Wis babano sik jarno ngoyo ndek kono ditutukno, engko cek gampang resikane ndek kono iku tok. Lah nek kon nobrak engko mlayu malah tutuk dindi uyu eh. halo misalnya ada perda yang enggak anti maksiat rakyat maunya protes demo pakai anarkis wah gedung DPR dilempari pakai batu kaca pecah genteng pecah gedungnya rusak ini namanya pakai kemungkaran perdane belum tentu berubah tapi ngerusak eh mesti eh mbok paham mbok enggak sampai ke model dakwah sekarang banyak yang kehilangan ruh ruhud dakwah yang dirintis oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dibawa ke Indonesia oleh para wali diteruskan oleh para kiai yang metodenya sejuk menyegarkan menyenangkan ini mulai terkikis dengan cara-cara dakwah yang mengancam dan menakutkan dididik haram syirik bid'ah kafir ini kan bertentangan banget loh dulu itu para wali berusaha bagaimana mengislamkan yang masih kafir sekarang malah kebalik malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam halo perangai seperti itu kan mencederai ruh dakwah yang sekali lagi sejuk menyegarkan menyenangkan nah sekarang kalau Islam tampil dengan cara yang kayak gitu kan yo bikin kesel bikin jengkel saya udah sering kali sampaikan aturannya itu harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasana dengan cara yang hikmah bijaksana bil adillatil muhakkama dengan dalil-dalil yang kokoh masuk akal wal mau'idotil hasana dengan nasihat-nasihat pitutur-pitutur yang bagus ditambah teladan yang baik mangkane para kiai niku tamune kata lapo akeh wong sing sambat anjen kiai ku gawe sambat-sambatan saya saja yang di pondok ya di rumah itu banyak kok tamu ono oh, wong lanang moro enggak enggak perkara ngundang lek ngundangi sing nemoni ndak aku arek-arek sing bagian ngatur jadwal iku njaluk suwo. ye nyuwun ijazah donga kayak apa bojo kula cerewet iki pokoke kula njaluk donga sing kena kayak bungkem cangkeme bojo dene lu gak ngerti lek aku dhewe lu sik tas dicelatu ambek bojoku tapi nah, wancen dijalui yang tetep tak kei gampang wacana iki bojomu sapa ya jenenge Sriati ya wis wacana iki jopone cilika cilikem bumi mengo cangkeme Sriati mingkem nah bujumu bojomu tepak turu wayang ngowoh nah sebulen cangkeme sing cerewet-cerewet siap siapa engkau bengi langsung no ambek bojomu Nyawi nek bang wedok cerdas ya pasang jebakan pura-pura turu ambek ngowoh sing lanang timi timi ciliko cilikem bumi mengom kate disebut weh anak, ana wong wedok nu yai nyuwun dongakno nggih bojo kula apa bu wis seminggu gak mule-mule tolong diputer geling ini rumang sana aku seleb ya ujungnya dikongkon muter geling aku yang mikir batin namun bocu sih seminggu lo gak mulai. Wah aku ikut sering puluh dino gak mulai. Nah ini tempat jadwal luar pulau ngono iko, luar negeri ngono iko. Ya alhamdulillah udah beberapa negara. Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei. Sebelah kono yo takon. lapun kono ngarit